Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Dikala kebaikan sebuah amalan ataupun juga hadis tadi kita lanjutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya man qama Ramadana barang siapa yang menegakkan sholat taraweh di bulan Ramadan dasarnya apa? Apa semua yang sholat taraweh yang dasarnya terpenuhi imanan wahtisaba karena dasar iman kepada Allah. Dan ihtisab berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar yang penting sholat. Bukan sekedar yang penting kita ramai. Namun barakallahu fikum. Didasari karena keimanan dan harapan pahala. Yang konsekuensinya dia akan selalu melihat bagaimanakah cara yang diridhoi Allah dan yang terbaik di sisi Allah yang akan dia lakukan. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tersebut kalau didasari iman dan ikhtisab berharap pahala, ghufira ma taqaddama min dambih Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya dasar dan menjadi pijakan seorang bisa menjadi baik puasa ataupun ibadah sholat tarawehnya. Di bulan Ramadan, dan akan menjadi sebab dia sebagai pengampun dosa penghapus dosa-dosanya adalah didasari karena keimanan. Di mana keimanan tersebut adalah sifat yang dimiliki oleh seorang muslim karena telah lewat dalam pelajaran salah satu usul, seorang yang beriman pasti dia adalah seorang yang muslim. Maka jadilah Islam dan iman merupakan syarat pokok untuk kita bisa menjadikan baik ibadah kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di mana keimanan seseorang tidaklah akan menjadi benar kecuali dengan ilmu agama. Maka dari itu jadilah mempelajari ilmu tentang siam, ilmu tentang puasa ini harus didahulukan sebelum kita melakukan siam. Dan inilah yang harus ditanamkan sebagai prinsip pokok seorang muslim. Di dalam setiap amalan dan perbuatan. Yakni mendahulukan al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum dia berucap dan beramal. Harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu barulah dia beramal ataupun mengucapkan hal tersebut. Karena amalan walaupun sedikit, ketika dibangun di atas ilmu yang akan sesuai dengan tuntunan syariat, itu membawa keberhasilan, kemenangan dan keselamatan. Dan sebaliknya amalan yang banyak ternyata menyimpang karena tidak didasari ilmu orang tidak mengetahuinya. Sehingga menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka naudzubillah terancam amalan tersebut untuk ditolak. Sehingga berkata Al-Imam Zuhri rahimahullah beliau mengatakan qalilun ala sunnah khairun min kasirin alal bidah. Kita beramal sedikit pas-pasan saja namun sesuai di atas sunnah. Tuntunan Nabi. Ini lebih baik daripada banyak namun di atas penyimpangan. Beramal sedikit pas-pasan saja namun betul-betul di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih baik daripada amalan yang banyak, namun di atas menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah yang demikian melainkan karena orang yang beramal yang menjadi tujuan adalah berharap masuk ke dalam jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang ketika beramal dia berharap masuk ke dalam surga. Jangankan orang yang melakukan amalan ibadah. Bahkan mereka orang-orang yang hidupnya di jalanan sekalipun. Yang tidak pernah perhatian dengan norma-norma agama Harapan mereka juga besar ingin masuk surga. Sebagaimana kita lihat dalam semboyan baju-baju mereka. Muda foya-foya, eh muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Berarti menunjukkan mereka juga harapan masuk surga ya. Kan demikian gini mboten? Iya, nah ini. Jadi kita husnudzon kepada semua orang itu semuanya punya tujuan masuk surga. Namun ternyata dikala surga tersebut tidaklah bisa ditempuh jalannya kecuali dengan siratal mustaqim saja. Jalan yang lurus yakni jalannya Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu orang yang betul-betul jujur berharap masuk ke dalam jannah dia akan berusaha mencari dan mengikuti jalannya Nabi. Jalan yang lain yang katanya masuk ke dalam jannah, dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena yang namanya jalannya Nabi itulah yang lurus bisa mengantarkan ke dalam jannah. Adapun yang lainnya, ini adalah penyimpangan-penyimpangan. Yang memalingkan seorang dari jalannya Nabi Allah Ta'ala mengingatkan, memerintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqimah." Rasul menggariskan kepada kami satu garis yang lurus. Di garis seret gambar satu garis lurus. Qala hadza sabilullah mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian menggambar garis-garis yang banyak sebelah kanan dan kiri. Yang katanya inilah jalan-jalan menuju sorga. Banyak jalan menuju Roma. Nam, Kalau menuju Roma, nam, Kalau menuju surga cuma satu, nih. Lah ini banyak jalan menuju surga kata mereka. Maka Rasul mengatakan setelah menggambar garis-garis yang lain tadi, hadhis subul. Ini adalah jalan-jalan selain jalannya Nabi. Ma'alaihi syaitanu Ma'alaihi illa syaiton yada'ulah. Tidaklah ada di atasnya kecuali akan ada syaiton yang menghias-hiasi jalan tersebut. Mengajak manusia untuk mengikutinya. Summa tala qawlallahi ta'ala. Kemudian beliau membacakan firman Allah ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat 154 kurang lebih. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun maka Rasul membacakan inilah jalanku yang lurus ikutilah jalan-jalan tersebut ikutilah jalan tersebut dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Rasul karena itu akan memalingkanmu dari jalan yang lurus tadi Nah, maka dari itu, seorang muslim yang menginginkan keberhasilan hidup, yang namanya keberhasilan hidup ketika dia bisa mati di atas Islam. Sehingga menjadikan sebab dia masuk ke dalam jannah. Itulah yang namanya keberhasilan hidup. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Lu apa iya? Dalilnya mana? Dalilnya surat Ali Imran 185. Allah taala berfirman, "Innama ya ayu <clears throat> kullu nafsin da'ikotul maut." Semua orang pasti akan mati. Semua orang pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja atau hanyalah diberikan balasan amalan kalian secara utuh dan penuh di hari kiamat saja. Faman zuhziha 'anil nar barang siapa yang diselamatkan dari neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam jannah faqad faza maka dia telah sukses dia telah berhasil dia telah menang. Nah, berarti itu. Kapan masuk ke dalam surga? Kalau mati di atas Islam. Nah, nah ini barakallahu fikum. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang menipu, perhiasan yang menipu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang menginginkan kesuksesan hidupnya maka dia akan berusaha mengikuti jalannya Rasul walaupun dia tahu banyak rintangan. Karena inilah yang bisa mengantarkan dia ke dalam jannah. Oleh karena itu Al-Imam Zuhri mengatakan mengomentari mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul, mengomentari mereka orang-orang yang tidak mau kembali kepada tuntunan yang benar maka beliau mengatakan, Mazdada sahibu bid'atin bi bid'atihi illazdada minallahi bu'da. Yakni mereka orang-orang yang mencari jalan selain jalannya Rasul untuk mengikut untuk menyatakan kita akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, karena tadi anak jalanan saja motonya kepengen masuk surga. Kita husnudon, kita sedang tidak mencela mereka. Masya tujuan mereka bagus. Namun ternyata kira-kirakah jalan yang ditempuh itu benar? Lah inilah yang jadi pembahasan. Maka kata Alimah Muzuhri, tidaklah seorang yang menyimpang, dia semakin antusias dan sungguh-sungguh di dalam penyimpangannya. Yang katanya masuk ke dalam surga, melainkan justru menjadikan dia semakin jauh bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan Allah satu. Set sana ya. Menyimpang kalau sedikit masih mending. Disungguh-sungguh sungguh-sungguh sungguh-sungguh sungguh tambah jauh atau pendek. Coba lihat busur. Tahu busur ya? Gambaran yang memahamkan seperti busur. Set. Jalan yang lurus nyimpang satu derajat. Kalau baru pendek, oh masih bisa ditarik kembali mudah. Kalau sudah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, dari jalan ini yang dituju semakin dekat apa semakin jauh? Semakin jauh. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum. Yakni merupakan fardhan wa hatman wajiba adalah kewajiban yang amat sangat alal muslim bagi seorang muslim an untuk dia itu mempersiapkan bekal an yuzawwida nafsahu bil ilmi syar'i qabla an ya'mala bih adalah dia membekali dirinya untuk mengetahui ilmu agama dahulu sebelum melakukan amalan agar supaya amalan tersebut walaupun sedikit bermanfaat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan kita sore hari ini atau malam hari ini kita akan akan mempelajari tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk Ramadan. Kalau tadi ilmu pasti. Nah, maka di hadapan kami ada sebuah risalah, sebuah pertanyaan yang disodorkan kepada beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Yang mana nas pertanyaan tersebut adalah mahalus salafis salih radhiyallahu anhum fi istiqbali hadha syahril azim. Bagaimana keadaan pendahulu kita salafus saleh, nabi dan para sahabatnya di dalam menyambut bulan yang agung ini bulan Ramadan. Berarti menyambutkan belum datang ya. Nah ini atau ketika datang. Maka dijawab oleh beliau dengan jawaban yang penuh dengan makna yang agung yang mengacu kepada tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum. Halatus salafi fi syahri Ramadan. Kata beliau. Keadaan salaf. Apa itu salaf? Pendahulu umat ini sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Disingkat jadi salaf. Nah, lah ini keadaan mereka dalam bulan Ramadan kama huwa mudawwanun fil kutubil marwiyah sebagaimana itu telah termaktub terabadikan di dalam kitab-kitab yang diriwayatkan turun temurun biasa nida asikoti anhum dengan jalan-jalan periwayatan sanat-sanat orang-orang yang terpercaya yang sampai kepada mereka. Nah, artinya umat Islam ini di dalam beragama memang tinggal mengikuti apa yang ditorehkan oleh Nabi. Karena agama Islam ini merupakan agama nenek moyang manusia, Nabi Adam alaihi salam. Bukan nenek moyang kita sekedar para pelaut, namun nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Ya. Yang mana itu agamanya adalah Islam, kemudian diwariskan terus turun temurun hingga akhirnya terjadi penyimpangan maka Allah mengutus para rasul untuk mengembalikan mereka kepada agama Islam. Sehingga para rasul dari awal muncul awal diutusnya Rasul Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adalah agamanya Islam. Oleh karena itu, manusia yang hidup di zaman para nabi dia dikatakan sebagai muslim bagi mereka yang mengikuti agama nabi yang diutus di zaman itu. Fanasoro orang-orang Nasrani, muslimun mereka dikatakan muslim fi ahdi Isa alaihi salam di zaman nabinya Nabi Isa alaihi assalam. Wal Yahud, orang-orang Yahudi juga dikatakan muslim fi ahdi Musa alaihi salam di zaman Nabi Musa alaihi assalam. Dan dari zamannya Nabi Ibrahim, orang yang mengikutinya juga namanya Muslim. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat terakhir. Nah, Ma ja'alallahu fit ma ja'alallahu fit ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan agama ini sesuatu yang berat. Dina abikum Ibrahim, agama bapakmu wahai Muhammad Nabi Ibrahim. Allah disammakumul muslimuna yang kalian namakan orang yang mengikutinya sebagai orang mus muslim. Mingkoblu sejak zaman dahulu kala wafihada dan di dalam Al-Qur'an ini semuanya disebut muslim. Sehingga di zaman kita zaman Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam diutus sebagai nabi Orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau beriman kepada syariat beliau, maka bukanlah muslim. Nah, oh saya mengikutinya syariatnya Nabi Isa, oh sudah dihapus. Sekarang Rasulnya Nabi Muhammad kalau kepengen jadi Muslim, ya ikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nah, lah ini barakallahu fikum. Maka di sini diterangkan keadaan salaf orang-orang yang mengikuti Rasul ketika di masa nam barakallahu fikum di masa barakallahu fikum keadaan salaf di masa dahulu kata beliau kama huwa mudawwanun fil kutubil marwiyah sebagaimana itu telah termaktub dalam kitab-kitab yang diriwayatkan dengan jalan-jalan periwayatan yang sikot terpercaya. Bukan pendusta, bukan orang yang menyimpang, bukan pula orang fasik dan seterusnya. Orang yang jelas agamanya. Maka kata beliau, annahum kanu yas'alunallaha azza wa an yuballighahum ramadana qabla an yadkhula mereka dahulu selalu memohon kepada Allah untuk bisa disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan setelah masuk. Yas'alunallaha. Lam, ya, tadi mereka supaya dimasukkan bulan Ramadan. Lima ya'lamuna fihi minal khairil azim wa naf'il amim. Disebabkan mereka mengetahui mengilmui di dalam bulan Ramadan itu terdapat kebaikan yang sangat agung dan manfaat yang sifatnya menyeluruh. Kemanfaatan sifatnya menye, menyeluruh. Coba orang kalau di bulan Ramadan. Misalnya pagi laparnya dia bermanfaat. Ya. Lapar, tidurnya dia jadi bermanfaat. Males ngobrolnya dia juga bermanfaat. Nah, lihatlah, menyeluruh. Nah, memberi, mendapatkan pahala. Nah, ini barakallahu fikum tadi. Suma idza dakhala Ramadan, mereka mengetahui di bulan Ramadan kebaikannya adalah sangat agung dan menyeluruh. Suma idza dakhala Ramadan, kemudian apabila telah masuk bulan Ramadan, yasalunallaha an yu'inahum 'alal amali shalih fihi mereka minta kepada Allah. Bukan terus itu. Seorang muslim hendaknya demikian. Kalau punya keinginan, jangan kalau sudah tercapai keinginannya berhenti berdoa, berhenti ibadah. Tidak. Mereka sudah sampai bulan Ramadan masih meminta kepada Allah agar ditolong. Bisa melakukan amalan soleh di dalam bulan Ramadan. Lihatlah. Tidak merasa aman namun merasa kurang merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Suma idan taha, dan Alhamdulillah akhirnya dengan pertolongan Allah mereka bisa berpuasa. Bisa melakukan kiam amalan soleh di bulan Ramadan. Kalau sudah selesai, wa idan taha, kalau telah selesai bulan Ramadan, berarti sudah menang apa belum? Hmm? Hati sudah bersih dosa atau belum? Nah ini. Mereka tidak merasa aman. Maka ternyata kaum salaf dahulu rahimahumullah yas'alunallaha an yataqabbala minhum. Mereka meminta kepada Allah untuk diterima amalan mereka. Untuk diterima amalan mereka. Tidak terus merasa aman. Yakin amalanku sudah diterima. Aku ini mencapai derajat takwa, aku ini dihapus dosa-dosanya. Mereka tidak merasa demikian. Justru khawatir, sangat takut kepada Allah jangan sampai amalan mereka tidak diterima. Sehingga tidaklah mereka menepuk dada-dada mereka. Sehingga mereka terus beribadah kepada Allah karena khawatir akan dihapus amalannya. Sebagaimana Allah firmankan tentang mereka. Walladzina yu'tuna ma atau yaitu mereka orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dari amalan soleh. Wa qulubuhum wajilah dalam keadaan hati mereka terus merasa khawatir, takut kepada Allah. Diterima enggak ya? Diterima enggak? Inilah yang namanya khusyuk. Inilah yang namanya khusyuk, khosyah. Nah, orang tersebut Terima enggak ya saya kira-kira? Ketika dia khawatir tidak diterima, maka dia akan berusaha yang terbaiknya. Nah, karena harapan besar supaya diterima. Ya. Lah itulah khusyuk. Waladina atau wa wajilatum annahum ila rabbihim roji'un. karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ketika mereka tahu akan dikembalikan, dikembalikan akan memanen seluruh amalan kita di dunia. Jangan sampai amalan yang sudah ditulis sebagai amalan kebaikan dihapus. Pernah kita sampaikan di sini beberapa perkara yang bisa menjadikan orang tersebut merugi dengan ama amalan. Kufur, syirik, bid'ah, ah maksiat dan juga tidak memelihara amalan dikotori dengan dosa-dosa. Lah ini. Mereka takut sehingga terus meminta kepada Allah untuk diterima amalan ke mereka. Maka bagaimana ciri tanda orang tersebut diterima amalan? Ulaika yusari'una fil khairat. Wahum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba untuk terus beramal kebaikan dan mereka sudah sesungguhnya sudah mendahului sebelumnya amal keba kebaikan, tidak berhenti, tidak merasa ah, aman. Sehingga kata para ulama, di antara tanda seorang diterima amalan solehnya adalah ayyuwaffiqahum li li al amali salihi ba'du Allah memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amalan soleh setelahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Fa'idha faroghta fan sob. Kalau engkau telah selesai, fan sob, bangkit lagi. Nah, kalau engkau selesai, sudah dari amalan ini bangkit. Cari amalan yang lain. Bangkit dari amalan yang lain. Dan syariat ini pun demikian. Terus berkesinambungan dengan aneka ragam ibadah coba lihat. Ketika bulan Ramadan selesai, disunahkan puasa enam hari syawal. Ketika masuk bulan syawal tersebut, Allah tetapkan sebagai bulan-bulan haj. Supaya orang melakukan haji di bulan itu diawali dengan umroh. Nah, dan setelah masuk di bulan Dzulqa'dah masih bulan-bulan haji. Allah jadikan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan Muharram diharamkan untuk terjadi pertumpahan darah, peperangan, persengketaan, dan seterusnya. Supaya manusia istirahat dari perang, supaya mereka konsentrasi ibadah haji. Setelah selesai haji, Allah buka kembali tahun baru dengan apa namanya? Bulan Muharram. Ada syariat puasa Ashura. Nah, terus menerus setelah itu ada puasa Senin Khamis, ada puasa Bid dan seterusnya lihat amalan soleh begitu terbuka. Tidak berhenti. Umur kita tidak akan cukup. Nah, nah ini barakallahu fikum. Sehingga jangan kita terus merasa cukup. Nah, namun teruslah merasa kurang memohon kepada Allah. Sehingga di sini masirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala mereka menyadari khawatir tadi. Yang paling mereka khawatirkan diantaranya adalah karena Rasul mengkhabarkan. Anna rajula layak malu bi'amali ahli jannah. Sungguh ada seorang yang dia dahulu beramal dengan amalannya ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' sehingga tidaklah jarak antara dia dengan surga tinggallah satu hasta saja. Ternyata orang tersebut tidak istiqomah. Ternyata orang tersebut tidak mempertahankan yang namanya keimanannya. Fayamalu bi amali ahli nar ternyata dia di penghujung hidupnya beramal amalan ahli neraka. Apakah syirik? Apakah kekufuran? Naudzubillah. Fayamalu itu maka fayad hulaha. Maka akhirnya dia justru masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya Orang yang dahulunya jahat luar biasa. Tiba-tiba dia beramal-amalan ahli surga. Bertaubat dengan taubatan nasuha di penghujung hidupnya dan langsung mati ketika taubat. Masuk ke dalam surga. Sehingga inilah yang paling dikhawatirkan. Karena ternyata kita masih hidup. Kita masih hidup. Nah, selama wa'alaafiyah. Maka kita mohon kepada Allah husnal khatimah penutup hidup yang baik. Kenapa demikian? Mereka kanu yajtahiduna fil amal. Mereka dahulu bersungguh-sungguh di dalam amalan. Suma yusibuhumul ham ba'dal amal. Kemudian mereka tertimpa kegundahan, kekhawatiran setelah beramal. Hal yukbal awla yukbal kira-kira diterima atau tidak ya. Wadhalika li'ilmihim bi'azamatillahi azawajal. Yang demikian itu karena mereka mengetahui agungnya Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah tidak butuh kepada amalan kita. Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh. Bukan maknanya Allah butuh kepada amalan kita. Allah maha kaya. Kita ibadah ataupun tidak Allah tetap kaya. Kita ibadah kata Rasulullah. La yaziduhu min mulki syai'ah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi 24 Arba'in Nawawiyah maka mereka kalaupun seluruhnya ibadah kepada Allah jadi orang yang bertakwa tidak menambah ketam, yaitu perbendaran kejayaan Allah taala. Dan kalau mereka kufur seluruhnya tidak kurang sedikit pun dari kekayaan Allah taala. Allah tidak butuh kepada hamba. Nah, maka di sini justru kitalah yang butuh kepada amalan kita. Oleh karena itu, sebahagian ulama ini ulama ketika kita belajar dahulu di sana sering ditanya tentang kita itu lebih butuh kepada amalan kita. Ketika itu ditanya bagaimana kalau aku hadiahkan amalanku ke orang lain. Ya, di akhirat itu tidak ada lagi uang, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi yang bisa menolong. Yang sebabnya amalan kita, kita itu lebih butuh kepada amalan kita kita. Nah, terus kalau sudah dihadiahkan ya sudah, kita sudah tidak punya amalan pahala amalan kita. Lah terus bagaimana? Kalau ternyata kita membuat salah di dunia, dihapusnya dengan apa? Hasil amalah hasilnya mana? Sudah engkau hadiahkan ke orang lain. Nah, lah ini di sini barakallahu fikum sehingga seorang lebih butuh kepada amalan dirinya sendiri. Maka di sini la yukbal aw la yukbal apakah diterima atau tidak kira-kira. Maka wa ilmihim bi Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi dikarenakan mereka mengetahui Allah tidaklah menerima amalan kecuali yang ikhlas semata-mata mencari wajah Allah waswaban ala sunnati rasulihi minal a'mal dan kalau amalan tersebut sesuai dengan contoh rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga kanu mereka kaum salaf la yuzakkuna anfusahum tidak pernah merasa suci diri-diri mereka salah yang terbaik tidak bersamaan Allah telah mentazkiyah mereka wayakhush wayakh wa yakhshawna min an tubtila amalahum dan mereka sangat khawatir takut akan dihapus amalan-amalan soleh mereka. Apa yang menghapus amalan? Diantaranya syirik, diantaranya perbuatan bid'ah, diantaranya kemaksiatan, diantaranya orang tersebut barakallahu fikum berhenti dari amalan soleh. Sehingga tidak diberi pahala lagi amalan tersebut. Naam naudzubillah. Maka di sini faum laha antaqabbala ashadda minhum taba'an fi adad fi adaiha. Maka mereka naam dalam hal ini ketika berharap agar amalan tersebut diterima ini lebih sungguh-sungguh lagi daripada lebih sungguh-sungguh untuk memintanya kepada Allah daripada sekedar merasakan capek ketika melakukannya. Ngelakokane abot mboten? Abot. Ternyata mereka lebih berusaha untuk supaya amalnya diterima dengan cara apa? Istiqomah di atas amalan tersebut. Naam. Sehingga Lianallah jalla wa ala yaqul dikarenakan Allah taala berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah mau menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa saja. Oleh karena itu wakanu yatafarraghuna fi hadzal syahr. Oleh karena itu mereka mengkonsentrasikan di bulan Ramadan ini yani lil ibadah untuk ibadah. Wa yataqalliluna wa yataqalliluna minal a'malid dunya dan mereka lebih meminimalkan amalan-amalan dunia, bukan ditinggalkan seluruhnya, cuma dikurangi, lebih mementingkan bagaimana supaya ibadahnya bagus. Nah, ibadahnya apa? Bagus. Malah justru mumpung Ramadan kita kerjanya yang getol karena perpekan suka lila ora puasa. Nah, ini bahaya yang seperti ini, ya. Bahaya. Yang benar bagaimana puasalah karena walaupun puasa Ramadan bisa dihutang dan dibayar di luarnya, namun melakukan di bulan Ramadan keafdolannya lebih berlipat-lipat. Nah, lebih berlipat lipat. Apalagi kalau engkau memiliki kemampuan kau sengaja meninggalkan dengan alasan mencari dunia, maka ini barakallahu fikum sungguh-sungguh sangat dikhawatirkan. Nah, barakallahu fikum. Yakinlah rizki kita di tangan Allah. Jalan untuk bisa meraih barokahnya rezeki. Ya. Barokahnya rezeki, rezeki. Rezeki yang dicari yang harus kita cari barokah. Nah, Jangan sekedar banyak, namun barokahnya. Sehingga Rasul mengajarkan ketika berdoa, Allahumma inni as'aluka rizkon tayyiban. Rizki yang baik, yakni yang barokah. Nah, lah apa yang dicari? Barokah daripada rizki? Bagaimana supaya rizki tersebut barokah adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Wa mayyattaqillah yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka di sini kanu yuafirunal waqta lil julusi fi buyutillah mereka para sahabat dahulu memenuhi waktu-waktu mereka untuk sering duduk di rumah-rumah Allah di masjid. Wayakulun mereka mengatakan nahfatu saumana kita duduk di masjid dalam rangka memelihara siam kami. Kalau di luar lebih di tempat kita. Di luar duduk di pinggir jalan lebih-lebih sore akeh wong jalan-jalan, ya. Sudah akhirnya terfitnah, bukan pikiran apa gonjelimur katanya demikian. Ternyata keslimur benar malah mikirkan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendi sendiri ya. apa mboten? Nah, kayak iya ya lah. Coba keselimur sudah. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Lah ini terjaga puasanya duduk di masjid lebih-lebih kalau misalnya ada siraman rohani, masya Allah. Baca Quran, siraman rohani. Zikir, siraman rohani. Belajar ilmu agama, ini juga siraman rohani bahkan bisa lebih melekat bagi orang yang ikhlas. Nah, lah ini mereka duduk di masjid. Dengan alasan apa? Nahfadu saumana, kita memelihara puasa kami dari kerusakan. Wala naqtab ahadan, kami tidak ingin menggunjing seorang, membicarakan orang fulan begini, fulan begini, aib-aibnya. Kami memelihara di masjid. Nah, al masahif mereka menghadapkan menghadirkan mushaf-mushaf untuk dibaca. Wayatadarrosuna kitab Allah. Mereka mempelajari kandungan kitab Allah. Ta'lim. Nah, kanu yahfaduna awqatahum minad daya. Mereka betul-betul menjaga waktu-waktu mereka dari perbuatan sia-sia. Maka nuyuh milun Mereka tidak menyepelekan ayu faritun atau menggampang-gampangkan kama alaihi halul kasiril yaum. Ini kata saya ya. Sebagaimana keadaan manusia mayoritas di hari ini. Eh, puasa ya malah justru ya yang dahulunya baik kadangkala malah jadi buruk. Bulan puasa maksudnya bagaimana? Bulan puasa melaku-melakulah mbok kana sing bisa dicawel. Nah, ternyata benar. Ada yang dicawel, padahal dia tidak berpikir begitu sebelumnya. Tiba-tiba datanglah teriak seorang ibu-ibu, copet, copet, ya, dan seterusnya. Lah ini apa tadi? Katanya puasa, dan seterusnya. Lah ini naudzubillah min dalik. Balkanu yahfaduna tahu lailan. Bahkan mereka kaum salaf mereka juga menjaga waktu-waktu mereka di malam hari fil qiyami yaitu dengan melakukan sholat taraweh wanahari bisyam dan siangnya dengan berpuasa watil Quran wa wa amalil khair yakni membaca Al-Qur'an berzikir kepada Allah dan amalan kebaikan amalan kebaikan pekerjanya cari yang halal lah ini amal kebaikan nggih Apalagi dengan tujuan untuk memberikan nafkah anak istri. Yang halal maka ini kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata sesuap nasi saja. Kalau yang kita berikan harta yang halal didasari keikhlasan niat akan diberi pahala yang besar. Sebagaimana hadis saat Ibn Abi Waqqas, ma hatta ma taj'a ma anfaqta nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha walau mataj ala fi fimra'atik. Kata Rasulullah, wahai saat tidaklah engkau meninfakkan satu nafkah yang walaupun sekecil apapun. Ini asal engkau ikhlas mencari wajah Allah yang baik, yang bersih, ya, yang bagus, yang halal. Ini ujirta 'alaiha, engkau akan diberi pahala atas hal tersebut. Walau mata hatta mata jalal fibrotik sampai pun sekedar sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Kalau sesuap pahalanya sudah mencari nafkah. Pertama saya ingin mencari nafkah. Niat untuk memberikan sesuap nasi sudah pahala. Tambah lagi keluarganya puasa. Memberi makan orang yang berbuka. Pahala bukan? Kayak orang yang berpuasa. Nah, namun jangan dibalik lah sukali laku ora puasa tak boleh duit kan pahalane juga nyong puasane oleh Nah, ini salah pemahaman yang keliru ya. Dia tetap mencari sesuai namun tetap jangan sampai habis waktunya untuk sekedar urusan dunia. Nah, manfaatkan waktu justru tidak melalaikan akhirat ya. Ini Kebanyakan manusia sekarang lalai dari hal yang demikian. Yaitulah seton, yuzayyinu lahumul dunya, memperhias-hias bagi mereka dunia. Coba kalau yang namanya musim menjelang lebaran, amalan soleh itu semakin berlipat-lipat pahalanya. Namun juga dunia semakin berlipat-lipat ya. Lainlah ujian, mana yang harus didahulukan, mana yang harus didahulukan. Maka dari itu, Bulan Sya'ban kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena orang Arab dahulu di bulan Sya'ban ini menyiapkan bahan-bahan. Air. Pokoknya untuk persediaan di masa yang akan datang kira-kira cukup sampai dengan haji. Nah, lah ini orang dahulu demikian. Sehingga dinamakan bulan Sya'ban, ya. Dari bulan Sya'ban. Ini ini barakallahu fikum. Ini di antara keadaan mereka, balkanu yahfaduna awqatahum. nam maka nuyufarituna fi daqiqatin minhu. Mereka tidak pernah menyanyiakan walaupun semenit dari hidupnya, au fi minhu ataupun sekejap mata illa wayakdumu yaqtumuna fiha amalan solehan kecuali mereka melakukannya untuk amalan so soleh ya amalan soleh masuk ke masjid duduk kita sholat tahiyatul masjid duduk di masjid selama belum batal ditulis sholat. Selama belum batal didoakan malaikat Allahumma gfirlahu warhamhu ya Allah ampuni orang ini. Allah rahmati orang ini. Lebih ditambah kita melakukan amalan soleh yang lainnya. Nah, lah ini marilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui mereka kaum salaf sangat sungguh-sungguh dan bahagia menyambut bulan Ramadan. Terkait dengan bagaimana fikih tentang siam, hukum-hukum kewajiban dan syarat-syaratnya, kita insya Allah akan meneruskan pada malam besok, malam Jumat insya Allah ta'ala. Okay? Jadi ini sekedar kita mengetahui bagaimana keadaan salaf ketika menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alamu biswab. Ini yang bisa kita baca di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.